Allah swt berfirman, ومن يعش عن ذكر الرحمن فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن rahman. Siapa yang meninggalkan, siapa yang melupakan, siapa yang melalaikan Zikrir rahman dari mengingat Allah, nuqayyid lahu, akan diikatkan kepadanya syaitan. Fahuwa lahu qarin.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 Fa innalahu ma'isyatan dangka. Adapun siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah. Dari zikirku kata Allah. Fa innalahu ma'isyatan dangka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan kami kumpulkan yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Ketika dia protes atau mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika mereka protes, Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat?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 Kalau mengikuti sunnah, bidah akan tergeser. Kalau mengikuti kebidahan, sunnah akan tergeser. Sesuai dengan seberapa bid'ah yang dikerjakan, sesuai dengan seberapa besar kebid'ahannya, apakah yang mukaffirah atau yang mufassiqah, berbeda-beda kebid'ahan. Demikian pula yang tergeser. Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, maka akan tergeser global seluruh <laughs> ajaran Rasulullah SAW.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 Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan satu perintah dan melarang <laughs> dari yang lainnya, melarang dari lawannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kalian.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 Taubat dari sufi jadi khawarij, tobat dari Khawarij, jadi Mu'tazilah, tobat dari Mu'tazilah, jadi Jahmiyah. Dan ini sering kali. Bukan berarti tidak ada yang benar-benar taubat. Jarang sekali. Kau muslimin yang saya hormati. Dikatakan bahwa riwayat ini pun dinukil dalam kitab Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Alikai rahimahullah. Maka selanjutnya Dikatakan oleh musannif, fahdhar al-muharramat al umur. Maka tinggalkanlah perkara-perkara yang haram dari perkara-perkara. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara muhdats adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa dalalatu wa ahluha finnar. Tinggalkan yang haram-haram. Termasuk di dalam yang muharramat adalah bid'ah.